بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد بشرح اشرح ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي Jemaah sekalian kita lanjutkan perkataan الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى ketika menjelaskan dalil-dalil tentang Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Kita telah sampai kepada penyebutan ayat-ayat. Sebagian telah kita baca dan kita lanjutkan ayat berikutnya di buku kita halaman 206. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi kitabih Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah al-Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض Allah berfirman, apakah kalian merasa aman dengan dia yang di langit? Jika dia mau, dia tenggelamkan bumi kalian. Siapa yang di langit ini? Allah. Makna di langit di atas langit. Karena Allah tidak diliputi oleh alam. Waqala Allah berfirman Sabbihisma rabbikal a'la Dalam surat Al-A'la Sucikanlah Tuhanmu Tuhan yang maha tinggi Apanya yang maha tinggi? Uluwu zat Zat yang maha tinggi Uluwul qadar Ketetapannya maha tinggi Tak ada yang dapat mengagugat ketetapannya Yang ketiga Uluwul qahar Apanya yang maha tinggi Keperkasaannya maha tinggi la yu'jizuhu syai'un, tak ada yang dapat melemahkan Allah. Inilah tiga ulu bagi Allah. Maha tinggi zatnya, maha tinggi ketetapannya, maha tinggi keperkasaannya. Yang pertama ini diingkari oleh halul kalam. Yang kedua dan ketiga mereka terima. Mereka meyakini Allah maha tinggi, maha tinggi ketetapannya. Allah maha tinggi keperkasaannya. Ya, tapi tidak layak dikatakan Allah maha tinggi dengan zatnya, kata mereka. dan bantahan-bantahan untuk mereka mirip-mirip, tak ada yang jauh. Ya. Kalau mereka mengatakan tak layak Allah Subhanahu wa taala sifat maha tinggi zatnya karena berarti dia bertempat, berarti seperti makhluk. Ya. Tak layak dikatakan dia maha tinggi kita katakan kalian menetapkan ulul qadar maha tinggi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian menafikan Allah maha tinggi? Kata mereka agar tak sama dengan makhluk. Kita katakan ulul qadar ketetapan juga makhluk punya ketetapan. Ya, kata mereka tak sama ketetapan Allah dan ketetapan makhluk. Kita pun membalikkan mereka. Tak sama ketinggian Allah dan ketinggian makhluk. Itu itu aja bantahannya. Wakadzalika qauluhu aliyyul Juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Dialah Allah yang Maha Tinggi al-'Aliyyu al azim Maha tinggi lagi Maha agung. Juga dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-9, Wa huwal kabirul muta'al. Dialah Tuhan yang besar lagi Maha Tinggi. Kemudian dalam ayat surah Ghafir dari ayat yang ke-15 Allah berfirman Rafi'ud darajat. Rafi'ud darajat, dia yang tinggi derajatnya. Rafi'ud darajat atau dia yang meninggikan derajat orang-orang beriman. Dul Arsh, pemilik Arsh. Dan Arsh adalah makhluk yang paling tinggi. Di atasnya Allah bersemayam. Kemudian Ya ya rabbahum min fauqihim Dalam surat An-Nahl menceritakan tentang malaikat Allah berfirman mereka takut dengan Tuhan mereka yang di atas mereka wal jahmiyu yaqulu innahu asfal sementara orang-orang berakidah jahmiyah mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu asfal tak disifati tinggi di bawah wa qala jalla dzikruhu juga dia Allah berfirman yudabbirul amra minas sama dia yang mengatur semua urusan dari atas langit ilal ar sampai ke bumi semua diatur. Thumma ya'ruju ilaih itu tadi dalam surat Qaf ayat 31. Kemudian dalam surat Sajdah ayat 5 thumma ya thumma ya'ruju ilaihi. Kemudian naiklah kepada Allah. Ya, thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alf sanah. Naiklah kepada Allah malaikat Jibril dalam bilangan yang kalian hitung sama dengan seribu tahun. Naik kepada Allah berarti Allah di mana? di atas. Wa qawluhu juga Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat keempat, ta'arujul malaikatu waruh ilaih, naik malaikat-malaikat dan malaikat Jibril kepadanya. Wa qala li Isa Allah berfirman kepada Isa dalam surat Al-Imran ayat 55, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilaih wahai Isa, aku akan membuat engkau wafat maknanya tidur, kemudian engkau akan kuangkat kepadaku." karena Allah angkat Isa ke langit dalam keadaan tertidur ketika ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kata Allah, "Wa rafi'uka ilai, aku akan angkat engkau kepadaku." Allah di atas, Isa diangkat ke atas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala bar rafa'ahu Allah ilaih dalam surah An-Nisa ayat 155 158 ketika orang-orang Nasara Ya, ketika orang-orang Yahudi mengklaim mereka telah membunuh Isa bin Maryam. Ya, wa qaulihim inna qatalna al-Masih ibn Maryam Rasulullah. Kan? Allah mengingkari perkataan mereka yang berkata kami sungguh telah benar-benar membunuh Isa bin Maryam yang kan anggap oleh orang-orang Nasrani itu Rasulullah. Ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Tak pernah mereka bunuh Isa, tak pernah mereka salib tapi Allah buat mirip bagi mereka. Barrofa ilaih. Yang benar Allah mengangkat Isa kepadanya. Kepadanya, ke atas. Isa diangkat ke atas kepada Allah Jalla wa'ala. Menunjukkan Allah di atas. Dalam ayat 38 dari surah Fussilat, qal Allah berfirman, "Falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar." Dan mereka para malaikat-malaikat ada di sisi Tuhanmu mereka senantiasa bertasbih memuji Allah mensucikan Allah pada malam dan siang malaikat-malaikat ada di sisi Allah di mana malaikat-malaikat di langit tentunya Allah di atas seluruh, seluruh makhluknya ya Muqala Allah berfirman dalam surat Ma'arij laisa lahu dafi'un min Allah dzil ma'arij tak ada yang dapat menolong seseorang daripada Allah dzil ma'arij pemilik ya kedudukan yang maha tinggi ta'rujul malaikatu waruh ilaih naik kepadanya malaikat-malaikat dan Jibril wal uruju was su'ud yang namanya naik adalah meninggi wa amma qauluhu ta'ala amintum man fis sama' fa ma'nahu man 'alas sama' adapun firman Allah yang berbunyi amintum man fis sama' apakah wahai manusia kalian merasa aman dan tentram dengan Tuhan yang di langit jika dia berkehendak akan menenggelamkan bumi kalian, fama'nahu man 'ala sama. Makna di langit adalah di atas langit. Yakni 'alal ars di atas 'arsy karena Allah tak mungkin diliputi oleh langit. Yang begitu kecil dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah diliputi langit padahal tujuh lapis langit itu ya digulungnya dengan tangan kanannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqa qadrihi." Mereka tak pernah menempatkan Allah pada kedudukan yang layak. Ya, wasamawatu matuyatun biyaminih. Padahal seluruh langit itu dia gulung dengan tangan kanannya. Bagaimana diliputi langit yang dia gulung dengan tangan kanannya? Ya, wal ardu qabdatuhu jami'an. Wal ardu qabdatuhu yaumul qiyamah dan bumi dalam genggaman tangannya di hari kiamat. qad takun bima'na ala. Jadi fis sama di langit maknanya di atas langit karena fi dalam bahasa Arab bisa bermakna Allah di bisa bermakna di atas ala taro illa qauli ta'ala fasih fil ar cobalah kau perhatikan ketika Allah mengatakan mengenai manusia fasih fil ar berjalanlah di bumi bukan di dalam bumi tetapi di atas bumi ya karena kita bukan jangkrik yang <laughs> berjalan dalam bumi tapi di atas bumi fasihu fil ar majalana di bumi maknanya di atas wa kadzalika qauluhu ta'ala juga Allah menyebutkan firman-Nya ya mengenai tukang sihir Firaun yang dibunuh oleh Firaun Firaun dieksekusi mereka digantung di pohon-pohon kurma berkata Allah Jalla wa ala ala lisan Firaun Firaun mengancam tukang sihir dan dia terapkan kata para tukang sihir ya innahu lakabirukum alladhi 'allamakum sihra mengapa kalian mengikuti Musa dialah pemimpin kalian yang mengajarkan kepada kalian sihir kalau anda kata kalian tak berhenti la usallibannakum fi judhu'in nakhli aku akan salib kalian fi judhu'in nakhli di pohon-pohon kurma maknanya bukan dalam pohon kurma tapi di atas pohon kurma وهذا كله يعضده قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه ini semua diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala ta'rujul malaikatu warruhu ilaih naik malaikat-malaikat dan Jibril kepadanya wa ma kana mithlu mimma talawna minal ayati fi hadzal bab dan banyak lagi ayat seperti ini yang kita baca dalam Quran wa hadhil ayatu kulluha wadihat semua ayat yang tadi kita bacakan jelas sekali fi ibtali qauli mu'tazilah. Menolak membatalkan ungkapan mu'tazilah yang mengatakan tidak ada Tuhan di atas langit. Ya. Di mana Tuhan? Tuhan tidak ada di atas, tidak di bawah. Tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di samping, tidak di tengah, tidak dekat, tidak jauh. Apa dia Tuhan? Tak ada. Inilah kidah Jahmiyah Tuhan tak ada bagi orang Jahmiyah. Ya, tak ada Tuhan. Karena tak ada Tuhan yang di atas. Di mana Tuhannya? Entahlah. Tak dalam alam, tak di luar alam, tak di atas, tak di bawah, tak di tengah. Ini akidah Jahmiyah. Jadi di mana? Di mana-mana. <laughs> ya. kok katakan di mana-mana. Oksigen pun di mana-mana. Kau samakan dengan oksigen. Ya. Mereka ingin lari daripada tasbih, mereka tergelincir dalam tasbih. Mereka ingin berlari agar jangan sampai Allah diserupakan dengan makhluk, akhirnya mereka terjebak menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tak ada maklumat. Ya, وما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى استولى فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة adapun ya klaim mereka bahwasanya seluruh ayat-ayat tentang sifat itu majaz saja bahasa kiasan bahasa simbolis tak ada hakikatnya ya sehingga mereka dengan luasa mentakwilkan firman Allah istawa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Tuhan Allah yang bersemayam atas ars. kata mereka bukan istawa bersemayam tapi istawa tafsirannya adalah istaula yang artinya adalah menguasai aras Ya, thumma istawa al ars kemudian dia menguasai aras tafsiran mereka. Berarti sebelum dia kuasai aras aras itu milik siapa? Ya. Kemudian kalau andai kata menguasai aras tak ada keutamaan makhluk yang namanya ars dibandingkan makhluk lainnya. Karena semua juga dikuasai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kutamannya. Sia-sia. Semua dikuasai Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya ars untuk apa? Karena itulah kata dia, fala ma'na lahu. Ini maknanya tak benar. Li'annahu ghairu zahirin fil lughah. Secara bahasa ini tak dikenal. Subhanallah. Andai kata semua bahasa dikatakan majas, sulit kita berbicara. Ya, Subhanallah, sulit. Tolong tangkap pendulang kupu-kupu. Yang di Nagoya atau di mana? Kupu-kupu, tangkap pendulu. Yang cantik, yang rambut panjang atau yang pendek. Sulit. Kupu-kupu yaitu kupu-kupu. Ya? Bukan ini maknanya. Takwil ini jalan mereka untuk merusak pemahaman Quran. Ketika mereka tak mampu merubah Quran, dari mana mereka menghancurkan Islam? dari jalan tafsir Quran sesuai hawa nafsu mereka. Ya, muncullah kaum batiniyah yang mengatakan semua di Quran itu semuanya majas, tak ada hakikatnya. Ya, semua simbol. Ya, fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkan wajah kepadanya. Tafsiran zahirnya ke arah Ka'bah kata mereka. Bukan itu. Maknanya menyatukan hati kita kepada Tuhan ya bukan menghadap kiblat tapi menyatukan hati kita mengarahkan hati kita ke Tuhan lepaslah semua makna ya mereka merubah-rubah semua sifat Allah Subhanahu wa taala dengan alasan apa ini majas kiasan padahal hukum asal perkataan kita terima dengan zahirnya kecuali ada indikasi indikator yang merubah dia kalau ini kata kita mendengarkan hebat tadi khutbah Jumatnya benar-benar singa podium. Jelas singa podium ini apa? Ada Karina, Tak ada namanya singa di podium bicara. Tapi andai kata kita katakan, eh dahsyat, aku lihat tadi singa di hutan. Ini singa ya jelas maknanya singa, hewan buas. Ya, kita ketika mendengar perkataan, asal perkataan adalah zahirnya. Sampai datang ada indikasi yang merubah kepada makna lain. Semua mereka rubah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na al-istila' fi al-lughati al-mughalabah. Kata mereka ma'na al-istila' dalam bahasa kata mereka al-mughalabah. Ya. Mengalahkan. Wallahu ta'ala la yughalibu ahadun. Dan Allah Subhanahu wa taala tak ada yang dapat mengalahkannya. Wahwal wahidus samad. Dialah Tuhan yang satu tempat bergantung semua makhluk. Wa min haqqil kalami an yuhmal ala haqiqatihi. Hukum asal perkataan dibawa dengan hakikat zahirnya terlebih dahulu. Jangan dirubah ke mana-mana yang lain. Tolong belikan aku lontong. Ih, lontong sekarang malu-malu. Gak dapat harganya murah-murah. Satu malam sekian. Kacau ini. Ya. Lontong ya lontong. <laughs> Subhanallah. Nggak ada makna-makna lain, kiasan-kiasan. Tapi lihat zahirnya terlebih dahulu mana indikasinya. Subhanallah. Hatta al ummatu annahu urida bihil majas. Ya, kecuali kalau sepakat seluruh umat itu maknanya kiasan. إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا تعالى إلا على ذلك karena tak akan dapat jalan mengikuti apa yang turun kepada Tuhan kita kecuali di atas apa yang dia jelaskan secara hakikat wa inna ma yuwajjah kalamullah azza jalla 'ala al-ashhar wal azhar min wujuhi segala perkataan Allah haruslah kita terima dengan zahirnya yang paling masyhur maknanya malam yamna min dzalika ma yajibu lahu taslim sebelum ada indikator yang memustahilkan hal itu bermakna sebagaimana apa yang dijelaskan contohnya dalam hadis dikatakan tentang seorang hamba ya wala yazal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah ada seorang hambaku terus menerus berbuat perkara-perkara yang yang sunnahkan sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu jika aku mencintainya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku menjadi pendengarannya dia mendengar dengannya. Wa basarahu allati yabsir biha aku menjadi penglihatan matanya dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha menjadi tangannya dengannya aku ya dan dengannya dia memegang. Wa rijluhu allati yamshi biha aku menjadi kakinya dengannya dia berjalan. Ini jelas maknanya bukanlah Allah menjadi mata, menjadi tangan, menjadi kaki. Mustahil. Tapi maknanya bahwasanya seseorang yang telah Allah cintai, semua inderanya itu akan ya digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan matanya melihat kebesaran Allah, dengan telinganya mendengarkan firman-firman Allah, dengan kakinya melangkahkan kepada tempat-tempat Allah SWT itu. Ini maknanya bukan Allah menjadi makhluk, menyatu dengan makhluk. Sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang sufi ahlul hulul yang mengatakan Tuhan menyatukan makhluk. Hadis ini tak akan dapat diterima secara zahir, mustahil. Ya, Walau sagha iddi'a'uhul majaz li kulli mudda'in ma thabata syai' min ibadat. Kalaulah boleh dikatakan setiap orang ini majas, ini majas, tak ada ibadah yang dapat dikerjakan. Kata Allah, hafizu 'ala salawat. Jagalah salat-salat. Ini bukan salat itu, tapi itu majas. Maknanya doa kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Bukan salim waktu. Lepaslah ibadah. Jadi bagaimana? Iya, kamu sudah berdoa, kamu sudah salat. Itu ujungnya. Lepas semua ibadah. Ya. waatuz zakata. Berikanlah zakat dalam bahasa kita zakat itu harta tertentu yang wajib dikeluarkan. Dia bilang enggak, bukan ini. az zakatnya adalah an Ya, yang tumbuh. Berikan sesuatu yang tumbuh. Jadi apa? Iya, engkau punya tumbuh-tumbuhan yang kau tanam berikan. Bahaya. Ya. wa'ati dzal qurba haqqahu berikanlah hak kerabat dekat. Kerabat dekat ini majas kiasan, bukan itu maknanya. Sudahlah habis semua Quran tak ada lagi. Ya. Dengan inilah ahlul batil menolak isi Quran, Batiniyah dengan cara ini. Ya. Falasifa dengan cara ini sehingga mereka membatalkan adanya hari berbangkit, membatalkan adanya azab kubur, membatalkan adanya kiamat, tak ada bahkan membatalkan semua yang disebutkan Al-Qur'an dengan janji-janji berupa surga yang rindang di bawahnya mengalir sungai-sungai berdari semuanya kata mereka apa simbol tak ada itu surga jadi itu apa ini supaya para nabi menenteramkan umat supaya mereka terpacu untuk beramal ibadah kalau nggak dibuat seperti itu nggak diiming enggak nggak jalan hakikatnya ada nggak tak ada hakikatnya perkataan siapa ahlul kalam afwan kepala sifah ahli filsafat rusak sehingga mereka mengingkari hari berbangkit seperti Ibnu Sina yang masyhur populer padahal begitu parahnya akidahnya batil. Ibnu Sina parah akidahnya batil. Mengingkari hari berbangkit, mengingkari azab kubur. Ya, keburu tenar luan dia. Padahal dia orang yang ditahdir para ulama. Ma tasya'in al ibadati wa jallallahu an yukhatiba illa bima al Arab. Allah itu maha suci, maha tinggi berbicara kecuali dengan sesuatu yang dipahami orang Arab. Kalau anda yang kata nggak paham orang Arab, kenapa dia sifat Quran dengan sifat-sifat yang begitu? Jelasnya ayatun bayinat, ayat-ayat yang jelas. Tak paham orang Arab jelas. Paham orang ahlu kalam. <laughs> Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau seperti ini Quran, semuanya majas. Ya, suka-suka orang bilang ini majas, ini kiasan-kiasan. Jadilah dia teka-teki silang. Apalagi kata mereka kita memahami akidah dengan tidak memahami apa yang mereka katakan, kita tersesat. Subhanallah. Berarti ujungnya mereka mengatakan Quran ini menyesatkan. Itu perkataan Quran Ar-Razi. Sebelum dia rujuk kepada kita sunnah. Yang memahami Quran dengan zahir, ya tazandak akan menjadi zindik munafik. Bahaya. Setelah tua ketika dia akan wafat di karangannya lah syair. Penyesalannya tentang ilmu kalam. Ya. Sampai dia berandai kalau mati tidak sakidah ibuku. Tidak sakidah orang-orang awam. Sibuk kumpul kemukatan orang semuanya kila wa qala. Nyesal dia. Subhanallah. Kata beliau apa? Masa thabata ibadat wa jallallahu an yukhatiba illa bima al Arab. Allah itu maha tinggi, maha suci, mustahil berbicara kecuali apa yang dipahami oleh orang Arab. Allah berbicara bahasa apa? Arab. Subhanallah. Bilisanin Arabiyin mubin, kata Allah. Diturunkan dengan bahasa Arab yang begitu jelas nyata Orang Arab tak paham. Makna istawa itu istaulah. Paham orang-orang ahlul kalam. Orang Arab tak paham makna. Wahai Adam, kenapa engkau sujud? Enggan sujud dengan kuciptakan dengan dua tanganku. Tak paham orang makna. Ya, dua tangan. Bukan itu tapi maknanya kekuasaan. Subhanallah. Dan seterusnya min ma'hudin mukhatibati min min ma'hudi mukhatabatiha Padahal ini adalah hal-hal yang biasa mereka mendengarkan. Redaksi seperti ini biasa mereka pahami. Mimma yasihu ma'nahu inda sami'in. Yang maknanya itu dapat dipahami dengan sah bagi para pendengar. Wal istiwa'u ma'luman fil lughati mafhum dalam bahasa Arab kata-kata istawa bersemayam adalah perkataan yang di mafhum. Orang tahu maknanya, orang Arab tahu. Apa maknanya huwal ulul irtifa? Maknanya adalah maha tinggi. Ya. Ala syai' di atas sesuatu, maha tinggi di atas sesuatu. Wal istiqrar. Kokoh. Wa tamakkun fi. Ya. Maha tinggi di atas sesuatu dengan kekokohannya. Inilah makna istiwa secara bahasa. Bagaimana Allah bersemayam? Jangan kau tanyakan bagaimananya. Kalau kau tanyakan bagaimana Allah bersemayam, ku tanyakan kepadamu bagaimana zat Allah. Kalau kau katakan aku tak tahu, begitu pun aku mengatakan tak tahu aku bagaimana Allah bersemayam. Tak usahlah kau bicara tentang bagaimana Allah bersemayam. Bagaimana saya malaikat yang tiga aja tak bisa kau jawab. Bagaimana malaikat naik ke langit satu hari bilangan yakni bagi mereka sama dengan seribu tahun kau hitung dengan hitungan penanggalan di bumi. Naiknya malaikat ke langit itu seribu tahun. Bagaimana naiknya malaikat? Kau tunjukkanlah kepadaku bagaimana malaikat. Kau terangkan bagaimana naik. Itu makhluk. Subhanallah. Apalagi ah, ya khalik. Bagaimana pula Allah turun? Siapa di atas aras? Kok kok ngada-ngada? Kau kira Allah seperti makhluk? Allah maha tinggi selama-lamanya. Tak pernah Allah dibawa makhluk, menyatu dengan makhluk dalam makhluk, maha tinggi selama-lamanya. Jadi bagaimana dia turun? Kok kotanya bagaimana dia? Arab yang paling fasih lebih pasif padamu mereka tak pernah nanya kepada Nabi, "Hai Nabi, bagaimana Tuhan turun?" Kau Arab pun ngusi abata pasti payah. Ikra tiga. <laughs> Sok nanya-nanya. Allahu Akbar. Ya, Sampai di sini dulu lah ya. Ana ada meeting. Mohon maaf insyaallah. Semoga bila ada ajal kita lanjutkan. <laughs> Ana janji jam 7 ada meeting. Insyaallah ya. Nanti kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Antum renung renungnya jalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.